Bismillahirrahmanirrahim. makmum, begitu. Baik. Apakah bacaan imam merupakan bacaan bagi makmum? Artinya, ketika imam sudah membaca, berarti makmum sudah tidak perlu membaca lagi. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. masyur dari mazhab Al-Hanafiyah, ya Al-Hana ah, apa? Ah, Al-Imam Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, ya. Mereka berpendapat bahwa bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Ya, kalau imam membaca berarti itu juga sekaligus bacaan makmum dan mereka meluaskan dalam hal ini baik dalam salat sirriyah maupun dalam dalam salat jahriyah. Baik dalam salat sirriyah, maksudnya salat sirriyah ini salat yang bacaannya dilirikkan, tidak dikeraskan, yaitu duhur dan asar. Kalau salat jahriyah yaitu salat yang dikeraskan bacaannya, maghrib, isya dan subuh. Ya. Kata mereka kalau imam membaca, tidak perlu makmum lagi membaca. Tapi ini pendapat yang lemah, pendapat yang kurang kuat. Ya. Yang kuat dari pendapat para ulama ada dua yang disebutkan oleh para ulama, namun insya Allah kita tarjih juga. Ya. Pertama, dan ini disebutkan dari pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau berpendapat kalau dalam salat jahriyah, beliau bedakan antara salat sirriyah dengan salat jahriyah. Kalau dalam salat jahriyah yang dikeraskan bacaannya, maghrib, Isya dan subuh ya. Maka kalau imam membaca imam membaca baik bacaan Al-Fatihah demikian pula bacaan apa yang dikeraskan bacaan surah Al-Fatihah maka makmum diam saja tidak perlu baca ya ataupun dalam surah Al-Fatihah menurut Syekh Al-Albani dalam salat subuh maghrib dan isya tapi kalau dalam salat zuhur dan asar kata beliau maka makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Makmum tetap membaca surah Al-Fatihah dan surah setelah Al-Fatihah. Jelas ya, boleh bedakan. Ya, ini pendapat beliau rahimahullahu taala. Tapi pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas para ulama, ya, banyak dari para ulama di kita di masa ini, ya di antaranya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wafi'i dan lain-lainnya dari para ulama, mereka berpendapat bahwa makmum dalam salat jahriyah maupun dalam salat sirriyah ketika imam membaca maka makmum wajib untuk diam mendengarkan bacaan imam dalam salat jahriyah ya kecuali surah Al-Fatihah kecuali surah Al-Fatihah maka surah Al-Fatihah walaupun imam membaca surah Al-Fatihah dalam salat jahriyah makmum juga membaca surah Al-Fatihah kenapa dalilnya adalah hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu riwayat al-Imam al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini Nabi umum menyebutkan baik antum sebagai sol orang yang sholat sendirian atau antum sebagai orang yang sholat sebagai imam atau sebagai makmum ya kan dalilnya umum tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca surat al-fatihah walaupun antum sebagai makmum wajib membaca surat al-fatihah dalam hadis yang lain disebutkan dalam riwayat muslim ya ketika Nabi SAW sebagai imam maka Rasulullah mendengar bacaan-bacaan para sahabat di belakang. Artinya para sahabat juga membaca, sementara Rasulullah membaca ini dalam salat jahriyah. Maka selesai salat, Nabi tegur sahabat. Kata para kata Nabi sallallahu ada apa dengan kalian? Ya. Ya. Kenapa kalian apa membaca di belakangku? Nah, apakah kalian membaca di belakangku? Kata Rasulullah, Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya, ya Rasulullah kami membaca di belakang. Kata, kata Nabi SAW, La taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan kamu lakukan hal tersebut kecuali membaca surah Al-Fatih. Jadi di antara dalil yang paling tegas bahwasanya makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat jahriyah. Adapun surah setelah Al-Fatihah, maka makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Makmum cukup mendengarkan bacaan bacaan imam. Jelas ya? Jadi uh, apa yang tadi disebutkan apakah uh, bacaan imam juga bacaan makmum itu tidak secara mutlak. Kalau dalam Al-Fatihah wajib makmum membaca Al-Fatihah. Tapi surah setelah Al-Fatihah, ini kan yang terdengar kan? Surah setelah Al-Fatihah, maka makmum hanya sekedar mendengarkan bacaan bacaan imam. Jelas ini? Wallahu a'lam.